Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati Buya Yahya, saya mau menanyakan di sini uh, saya dan rekan saya mempunyai tetangga yang non Muslim Bu ya. Uh, mereka bersikap baik kepada kami, tapi ada kekhawatiran uh, dari kami kalau lagi dekat sama mereka gitu. Apakah uh, boleh buat kita untuk mendoakan mereka supaya segera memeluk agamanya Allah? Lalu adakah perbuatan yang Eh, bisa mempermudah mereka merasakan uh, dan memeluk agamanya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya tetangga yang baik pertanyaannya. Ya dia baik. Bagus. Kalau anda merasa dirinya adalah baik, maka kemudian anda setelah itu menginginkan agar dia bisa masuk Islam. Di sisi lain anda khawatir bersama mereka takut anda terpengaruh dan sebagainya, memang harus waspada iya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan mereka. Makanya agar Anda tidak terpengaruh, jika ada orang berbuat baik kepada Anda, Anda harus lebih baik dari dia. Itu tak kuncinya. Jika saat ini Anda terpesona dengan kebaikan mereka, khawatir tiba-tiba ada kecenderungan iman Anda yang berubah. Sehingga sampai ada orang mau menikah dengan orang di luar Islam dan sebagainya. Ini karena imannya yang rusak. Iman. Na'udzubillah. Iman. Maka eh, khawatirkan kekaguman itu berkembang. Kekaguman itu berkembang menjadi menjadi kekufuran di dalam batin. Alhamdulillah Sehingga tidak peduli lagi. Dan hakikat banyak hal-hal yang semacam ini terjadi. Akan tapi jika Anda melihat orang Nasrani baik kepada Anda, maka Anda harus lebih baik dari dia. Itu tak kuncinya. Sehingga kekaguman Anda akan tertutupi dengan kebaikan yang Anda berikan. Artinya Anda orang Islam mengajari lebih baik dari itu. Terpesona. Bahkan katanya mereka baik, baik, baik, baik. Oh dia baik. Duh, memangnya tidak ada orang Islam yang baik? Sekarang kadang-kadang perbandingan kita adalah tetangga kita yang Nasrani saja baik banget. Eh yang satu Muslim jago ngaji tapi nyelekit ngomong. Nah, nah ini. Ini kadang perbandingan yang tidak seimbang. Kalau orang muslim dibanding dengan orang muslim dong. Nah, orang muslim yang baik kan ada. Baik. Jadi untuk menarik dia dan rindu ada. Anda doakan betul. Ya Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Dan berikan ya Allah dengan kebaikan yang mereka lakukan jadikan mereka mendapatkan hidayah darimu. Kita tidak boleh memulai dengan kejahatan naudzubillah. Dilarang Nabi Muhammad murka marah dengan seorang muslim yang menyakiti orang yang yang di luar Islam sementara mereka tidak mengajak perang dengan kita hidup berdampingan dengan kita bahkan kewajiban maka lagi-lagi ini istilah yang harus kita cermati nggak ada dalam Islam itu toleransi seperti nggak ada emansipasi istilah toleransi itu kan sebetulnya begini hei orang Nasrani sebetulnya sih kamu nggak boleh hidup dengan saya ini cuman karena satu hal jadi boleh nih kan nggak enak banget itu seperti kita perkumpulan orang khusus ada orang siapa ente oh ini bukan rombongan ya nggak boleh sebetulnya cuman ya sini masuk nggak apa-apa lah apa-apa kan nggak enak banget suruh duduk di sini itu toleransi, mestinya tidak boleh akan jadi boh. Tapi enggak dalam Islam tidak sekedar toleransi, lebih hebat dari toleransi. Kewajiban. Kalau ada orang Nasrani yang sakit, wajib kita ngasih obat. Dia lapar, wajib kita ngasih makan. Bukan sekedar toleransi. Kita sering tiba-tiba toleransi, emansipasi, apalagi sisi-sisi itu. Ya, Tidak ada toleransi dalam Islam itu ada hakikatnya. Yang ada dalam Islam adalah wajiban kita untuk menghargai orang biarpun di luar Islam, bukan toleransi. Dan tidak ada emansipasi, wanita sudah mulia. Jadi yang mengangkat emansipasi adalah karena wanita rendah sehingga perlu diangkat-angkat. Wanita mulia sama. Banyak hal-hal yang harus kita cermati. Ada hari emansipasi di Indonesia? Saya ada hari emansipasi. Katanya ada macam-macam. Kita perlu menunjukkan Islam itu semacam itu. Baik, ini saja insya Allah. Jadi dengan perilaku anda yang baik, sambil berdoa memohon kepada Allah, duduk dengan mereka berbicara tentang Islam dengan halus, lembut, kebaikan Islam, kewajiban. Saya berbuat begini karena kewajiban dalam agama saya. Semakin dia sadar, oh Islam begitu ya. Kalau saya tadi bisa bahasa basi tok. Mereka berbuat baik karena bahasa basi sosial. Mereka berbuat baik banyak di antara orang yang tidak beriman itu berbuat baik karena bahasa basi sosial. Jika engkau ingin dibaikin sama seseorang, berbaikilah seseorang. Ini kan rumus bahasa basi sosial. Kalau kamu dicubit sakit, maka jangan nyubit orang lain. Itu kan rumus bahasa basi sosial. Sementara kita itu sabar, pahalanya dari Allah. Kan gitu. Jangan berbuat dolem, adalah hukum, sudah. Bukan aku tidak berbuat dolem hanya karena saya takut didolimi. Bukan begitu. Saya tidak memukul karena apa? Saya tidak pengen dipukul. Oh, tidak. Saya tidak akan memukul karena dolem. Itu dosa di hadapan Allah. Bahasa basi sosial nanti. Saya berbuat baik kepada tetanggaku ya, diam-diam dia itu berharap kalau saya pergi biar rumah saya dijaga sama tetangga saya kan gitu. Kalau ada maling biar ada yang negur. Ternyata bukan karena Allah tapi lihat. Orang yang berbuat baik bukan karena Allah tuh capek. Giliran tetangganya tidak perhatian marah-marah. Kamu kan lihat kemarin ada maling. Tidak saya. Enggak mungkin. loh kan ribut sama tetangganya. Tapi kalau berbuat karena Allah, lihat baik dibalas atau tidak dibalas, maka ketahuilah. Ia mengharapkan balasan dari Allah Swt. Baik, inilah. Jadi Anda harus lebih baik dari orang tersebut, maka dengan demikian mudah bagi orang tersebut untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.